Halo Iya dengan Bapak Pak Selamat Silahkan Pak Selamat Ya itu juga kita harus tanggapi dengan hati yang terbuka Dan juga melihat kemajuan teknologi sekarang Sebab sekarang kalau untuk membuat film Gak perlu lagi pakai produser yang banyak modal Dan juga pakai eh, sutradara yang ternama Sekarang membuat film itu kamera filmnya sudah gampang sekali, murah bikin film. Dan juga sekarang kita lihat itu, memasukkannya ke Youtube. Kita ingat Norman, itu Norman. Dia bikin lagu-lagu begitu masukkan ke Youtube, dia terkenal. Jadi mengenai kemajuan teknologi sekarang mengenai film industri of, of Muslim, saya memang tidak apa ya mengenai hal ini. Tapi kita harus melihat itu, melihatnya itu juga dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Begitulah orang-orang tertentu kalau bisa memasukkan hal-hal yang tidak bisa menentang, bisa membuat kata orang jadinya heboh. Tapi ya kita harus tanggapi itu dengan hati yang terbuka, melihat memang kemajuan teknologi sekarang ini. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Pak Sefem. Ya, selamat pagi Mbak Lena. Ya, silahkan dengan Bapak. Sandy. Silahkan Pak. Ya, ya kalau menurut saya gini, saudara-saudara kita nih yang berumat muslim ini ya sangat mudah sekali gitu ya diprovokasi. Sebenarnya kalau saya lihat di Youtube bukan hanya penghinaan Nabi Muhammad saja, ya, banyak lah jadi juga nggak bisa itu dijelek-jelekan banyak ya mungkin reaksinya tidak seperti kita yang beragama muslim ya mungkin ya harus lebih bersabar lah jadi supaya tidak terprovokasi sehingga bisa terpecah belah bangsa gitu jadi harus ya seperti dikatakan eh Pak Ketua MK itu jadi harus ya tidak terprovokasi lah sehingga kita emosi gitu biarin aja itu urusan yang di atas lah saya rasa gitu aja oke terima kasih Bang Fendi selamat pagi Pak Safem ya selamat pagi ya dengan ya saya Jeffrey silahkan ya poinnya gini menurut saya Bu umat muslim di seluruh dunia khususnya di Indonesia itu tidak usah ter, apa tuh sampai terprovokasi. Betul kata Bapak sebelumnya. Kita tanggapi ini dengan cerdas. Kalau Pak Mahfud bilang yang buat film ini adalah orang gila, saya ingin berpendapat lebih ekstrim lagi. Orang ini dipakai oleh setan. Kenapa saya diberani perkataan gitu? Karena kalau orang waras, Bu, mana mungkin bisa bikin film yang akan memicu konflik di seluruh dunia. Betul nggak Bu? Saya nih, misal kata mau dibilang orang Kristen atau orang Amerika, kan tidak mungkin dengan pikiran yang waras saya membuat film seperti ini. Kan akan memicu gejolak di dunia kan, karena ini menyangkut masalah iman, kepercayaan. Ya kan eh, ini pasti orang ini dipakai oleh kuasa setan. Untuk apa? Mengacau dunia. Jadi hati-hati umat muslim menurut saya harus dengan cerdas. Jangan terpancing buat apa. Karena satu orang pembuat film ini. Terus dunia berdolak. Itulah yang diinginkan oleh kuasa kegelapan. Kita harus tolak. Kita orang beriman, kita serahkan kembali lagi kepada Tuhan kita, kepada Allah Sang Pencipta. Biar dia berperkara sendiri nanti sama orang-orang tersebut. Pendapat saya sih begitu, Bu. Jadi rakyat Indonesia jangan, jangan terlalu mudah sampai akhirnya bikin kerusuhan di dalam negeri sendiri. Nggak perlu itu. Iya, Pak Jepi, terima kasih. Selamat pagi Pak Teten. Pagi. Iya, dengan? Dengan Jimmy. Silahkan Pak Jimmy. Iya, saya senada dengan Bapak-Bapak sebelumnya semua. Tidak perlu ditanggapi hal seperti ini. Karena banyak ya, banyak eh, orang gila yang ingin popularitas dan atau ingin membuktikan sesuatu, dia mampu begini, mampu begini dengan jalan yang mungkin akan membuat konflik dia nggak peduli itu yang penting dia populer dan kalau dipikir kira sekali Al-Qaeda waktu menghancurkan Twin Tower umat-umat ah, umat-umat yang lain yang yang non muslim mereka tidak berpikiran untuk mencari-cari cara untuk membalas tuh jadi dunia akan tetap aman apabila kita menangkapi, menangkapi sesuatu dengan kepala dingin dan akal yang sehat. makasih Selamat siang Pak Muhammad Ya selamat siang Silakan Ya ini filmnya membuat orang gila Lalu kita memang nggak boleh menanggapi orang gila ya Dan terutama adalah masalahnya Bahwa ini adalah strategi untuk menghancur atau melulantakan Obama Karena Obama itu oleh orang Yahudi Dalam arti ditunggu-tunggu untuk tindakannya menyerang Iran Dan kemudian orang Eh, Yahudi atau kubu Republika ya yang di sana Republik yang mau musuhnya Obama itu mempunyai cara bagaimana untuk menjadikan Obama bisa terjukal pada bulan November yang mendatang sehingga kita melihat bahwa bagi masyarakat atau eh, umat Islam khususnya ya jadi eh, di bawah Amerika di bawah Republik ini sangat-sangat menjalimi umat Islam. Karena itu sebaiknya kita tidak terjebak bagaimana kita menjungkalkan Amerika di bawah Obama. Kita melihat uh, eh, kemasyarakatan dan ke, emang eh, kemudaratannya, Mas bagi umat Islam itu. Dan eh, untuk itu umat Islam pun harus mempunyai akal sehat dan nalar sehat untuk tidak berbuat anarkis karena anarkis ini adalah perbuatan jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah juga begitu ya. Jadi seperti itu harapannya kita sebagai smart Islam, smart Muslim, kita berpikir dengan akal sehat, hati nurani, lalu kita melakukan eh, artinya apa yang terbaik untuk sesama manusia dan alam semesta ini. Itulah Islam Ramadan lil alamin. Ya, terima kasih Pak Muhammad, Pak Sebastian. Selamat siang. Siang Bu. Silakan. Saya mengacung jempol dengan Pak Mahfud dia sebagai tokoh muslim tapi dia juga nasional dan usulan itu cukup sangat positif untuk tidak menghancurkan bangsa ini di adu domba terima kasih Sebem, selamat siang ya dengan dengan Paulus Paulus silakan Pak Paulus Ya, saya sangat appreciate dan acungan jempol untuk Pak Mahmud dan kalau semua tokoh-tokoh kita itu pemikirannya sama wah ini membuat negeri kita menjadi tenang dan damai gitu ya benar bahwa orang gila ngapain ditanggapin terima kasih terima kasih kembali Mas Wira selamat siang siang silakan、uh, eh, saya setuju sekali dengan Pak Mahfud ya kalau negara kita itu perlu banyak eh, orang-orang seperti Pak Mahfud jadi kita tidak selalu gampang diadu domba gitu itu aja terima kasih terima kasih kembali baik dan Anda yang terakhir